Mitra bisnis, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah selama lima hari bertepatan dengan pelaksanaan SEA Games di Jakarta. Sekolah yang diliburkan adalah tingkat SMP dan SMA. Alasannya adalah untuk mensukseskan ajang olahraga tersebut. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pendidikan Yudhistira Masardi. Pak Yudhistira, apa komentar Anda melihat kebijakan ini? Ya, ini kebijakan kasuistis gitu ya ditujukan untuk satu kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses belajar mengajar di kelas. Kita lagi kalau ini dimaksudkan juga mengandung nilai pendidikan, mestinya dikemas dengan lebih baik gitu loh. Jadi sekolah-sekolah itu harus lebih kreatif. Apalagi kalau waktu antisipasinya cukup panjang, misalkan diketahui bahwa harus dikerahkan anak-anak sekolah SMP SMA pada tanggal sekian berarti nah setelah setelah ada kabar itu maka pihak sekolah itu harus kreatif menanggapi event itu. Ini eventnya apa, anak-anak itu dikerahkan akan sebagai apa, maka kemudian supaya tidak buang-buang waktu belajar anak-anak, maka guru-guru menyiapkan satu modul pembelajaran yang baru khusus untuk kegiatan di Games ini ya. Nah jadi anak-anak ke sana tidak hanya untuk memenuhi stadion, kemudian berteriak-teriak, bersorak-sorak, Jadi anak-anak juga diberikan PR jadikan ini sebagai proyek masing-masing gitu loh. Jadi kamu ke sana nanti coba kamu selidiki bagaimana caranya menyelenggarakan sebuah event besar seperti itu, bagaimana dari sisi organisasinya, bagaimana dari sisi akomodasinya, bagaimana dari sisi kepanitiaan jumlahnya berapa orang, organisasinya sebesar apa, seksi-seksi apa saja yang ada misalnya ya seperti itu. Jadi anak-anak itu juga belajar bahwa belajar tidak harus di dalam ruang kelas itu iya Ya, saya sangat setuju bahkan uh, kalau perlu belajar itu di luar sekolah itu lebih banyak lebih baik. Nah ini adalah salah satu ajang apalagi untuk beberapa hari gitu ya itu menjadi cara pembelajaran yang luar biasa menarik. Nah tinggal bagaimana sekolah guru-guru kreatif menanggapi ini, mengantisipasi ini, kemudian membuat satu modul proyek yang baru. Lalu apakah libur ini akan mengganggu kalender kurikulum belajar mengajar siswa Pak? Ya itu kan kalender dari kurikulum pendidikan itu itu kan ada yang kalau konvensional itu kan dengan target bahwa sekian hari, sekian jam harus diisi, harus dialirkan sekian banyak hal gitu ya kepada anak untuk dihafal, tugas-tugas PR-PR. Kalau dari sisi itu iya, tetapi kan kita sudah belajar sekarang ini kan metode pembelajaran kan sudah harus terus diubah, tidak konvensional seperti itu. Jadi harus lebih fleksibel, lebih berbasis kepada pelajar, kepada siswa, bukan berbasis kepada kurikulum atau berbasis kepada guru. Jadi sistem pembelajaran ajaran yang baru itu harus berbasis kepada student, kepada pelajar. Jadi oleh karena itulah setiap momentum itu harus betul-betul dikemas untuk kepentingan pelajar. Kalau tidak disertai dengan sikap seperti ini, maka itu merugikan semua, tidak hanya merugikan kalender kurikulum, tapi juga merugikan siswa, merugikan orang tua murid, kan gitu. Makanya kenapa sekolah itu sekarang harus cerdas, harus kreatif, sehingga tadi prinsipnya adalah setiap saat, setiap momentum, setiap tempat itu bisa di dijadikan sebagai tempat belajar mengajar. Tinggal bagaimana guru-guru kepala sekolah menyiapkan hal itu kan gitu. Demikian Yudhistira Masardi, saya Kiki Wijaya.